Sampai pada ucapan musannif rahimahullahu taala wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fiha mu'minun muslimun fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihihim wassalati alaihim. Bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu mukminun muslimun, orang-orang beriman, orang-orang Islam, maka hukum-hukum mereka, warisan-warisan mereka, sembelihan-sembelihan mereka, dan salat terhadap jenazah mereka dihukumi sebagai muslim. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dianggap mereka secara zahirnya mereka muslimin mukminin. Karena man kana mu'minan fahuwa muslim. Karena siapa yang beriman otomatis dia muslim. Waman kana musliman dan siapa yang muslim bisa jadi dia punya iman, bisa jadi dia munafik. Iya kan? Tetapi lakin al-Islam as-sahih la budda ma'hu min imanin walau qalila. Iman yang sahih, Islam yang benar harus memiliki keimanan. Kalau Islam dohirnya saja tetapi batinnya tidak memiliki keimanan, maka dia munafik. Tetapi barakallahu fikum dihukumi secara bahirnya. Karena kita tidak tahu batin seseorang. Qalatil a'rabu amanna. Allah berfirman tentang orang-orang Badui, Arab gunung, orang-orang yang di pedalaman sana, datang kepada Nabi dan menyatakan amanna, kami beriman, kami beriman. Allah berfirman, "Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna." Katakan wahai Rasul pada mereka, kalian belum beriman. Tetapi ucapkanlah, kami masuk Islam. Artinya, kalau seseorang baru menyatakan syahadat, itu baru Islam. Imannya masih belum tentu. Karena iman itu di dalam hati. Keyakinan yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Baik, lisannya sudah berikrar. Maka itu tanda-tanda keislaman. Maka Allah katakan, wahai Rasul, katakan pada mereka, jangan berkata kami beriman. Katakan kami masuk Islam. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Belum belum masuk iman pada hati kalian. Terlihat dari mana? Belum masuk iman. Terlihat dari tingkah laku mereka. Pertama, memanggil Nabi Muhammad SAW dengan tidak sopan. Memanggil namanya saja. Ya Muhammad, ya Muhammad. Abshir. Bergembiralah. Kedua, menganggap dengan keislaman mereka, Nabi yang bergembira karena islaman mereka. Padahal yang mendapat keuntungan mereka. Dengan hidayah tadi, mereka mendapatkan keuntungan. Tetapi seakan-akan. Yamununa alaika an aslamu. Seakan-akan mereka memberikan jasa kepada Nabi dengan keislaman mereka. Itu juga tanda-tanda kalau iman belum masuk. Tidak sopan. Merasa memberikan jasa pada Nabi. Memanggil dengan suara keras dari balik-balik. Atau dari belakang dinding-dinding. Ini juga menunjukkan kalau mereka masih belum eh, masuk iman. Taib berarti yang mus, yang mukmin mesti muslim. Tetapi yang muslim belum tentu iman sudah masuk ke dalamnya. Kadang-kadang baru dohirnya saja. Hatinya belum dipenuhi keimanan. Atau mungkin sudah ada keimanan tetapi doaif, Lemah. Kecil. Sedikit. Sebiji darah ada yang lebih besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar, dan ada yang imannya sempurna. Maka mereka ini, walaupun berbeda-beda keadaannya, mutafawitun fil iman, berbeda-beda dalam iman, tetapi dohir mereka muslim. Maka dihukumi sebagai muslim. Maka dikatakan oleh beliau fi ahkamihim wa mawarisihim. Apa maknanya? Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, al-muslimu walau zahiran lahu hukmul muslimin. Bahwa seorang yang muslim secara zahir walaupun cuma zahirnya maka dihukumi sebagai muslimin. Hukumnya sebagai muslimin. Warisannya sebagai muslimin. Bagaimana dihukumi sebagai muslimin? yatawallawnahu kita berwala kepadanya berpihak pada mereka. Kalau ada peperangan antara muslimin dengan kufar, kita di pihak muslimin. Walaupun muslimnya ternyata seperti itu keadaannya, cuma dohir-dohirnya saja. Tapi kita berwala pada mereka. Wa idha mata yugassilunahu. Kalau meninggal maka dimandikan secara Islam, yukafinunahu dikafani secara Islam, wa yusalluna alaih dan disolatkan seperti muslimin wa yadfinuna fi maqabiril muslimin dan juga dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin itu ketika matinya wa ala qaidil hayah yuhibbunahu wa yatawallawnahu dan ketika hidupnya kita mencintai mereka. Kita berwala kepada mereka, berloyal kepada mereka. Wa yatarahamuna bainahum dan saling merahmati, mendoakan dengan rahmat. Rahimakumullah. Wa yata'akhawna bainahum dan bersaudara. Hadihi ummatu Muhammadin SAW. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'asa lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Permisalan mukminin dalam kasih sayang mereka, dalam saling mencintainya, dalam dukung mendukungnya itu seperti jasa di wahid, seperti satu tubuh. Idastaka minhu udhun, kalau salah satu anggota badan sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Maka seluruh tubuhnya saling mengajak untuk begadang dan panas dingin. Meriang yang sakit jarinya. Patah misalnya. Badan menggigil. Gak bisa tidur. Kenapa? Sakit tangannya. Ini barakallahu fiikum keadaan satu tubuh. Yang sakit di tangan, tapi mata gak bisa terpejam. Badan menggigil. Tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Seluruh tubuhnya ikut merasakan. Demikian pula mukmin dengan mukmin, demikian pula muslim dengan muslim, demikian pula satu ummah, umat Nabi Muhammad SAW saling merasakan. Wa qala alaihi salatu wassalam. Juga beliau bersabda alaihi salatu wassalam, al mu'min lil mu'min kal bunyan. Bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Saling menopang. Saling menopang. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Dan Nabi menyilang-nyilangkan jari jemarinya. Ini namanya syabbaka. Syabbaka baina asabi'ihi. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. Mu'min dengan mu'min lainnya seperti satu bangunan. Saling menopang Tembok ini nggak akan kokoh tanpa adanya tembok ini. Tembok yang sana juga nggak akan kokoh tanpa tembok yang ini. Mereka saling menopang. Barakallahu fiikum. Ikhwatun fil iman. Fahum ikhwatun. Maka mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Maka tentunya Walaupun mungkin berbeda-beda kadarnya, tapi tetap aslul ukhuwah ada. Aslul ukhuwah ada. Selama aslul iman masih ada. Selama aslul iman masih ada. Dia bermaksiat, kita nggak suka. Karena dia bermaksiat, kita benci. Tetapi kalau terjadi pertikaian antara dia dengan orang kafir dalam masalah agama, kita tetap berpihak pada muslim tadi. Lasa kadalik. Berarti masih ada. Naam masih ada. Si fulan fasik. Atau si fulan zalim. Tapi ketika sholat berjamaah dia jadi imam. Apakah kita melepaskan diri dari jamaah? Tidak. Ikut sholat di belakangnya. Wa injar. Walaupun dia zalim. Walaupun dia jar. Walaupun jelek. Selama dia masih punya aslul iman. Maka ada aslul ukhuwah dan termasuk aslul uhuwah untuk tidak menumpahkan darah sesama muslim. Dia menyimpang, dia sesat, dia mau tadi umbal. Ketika dia berkata, kita bunuh saja. Jangan. Mengapa? Masih ada aslul uhuwah. Dia masih muslim, tidak halal darahnya. Masih ada. Sisa. Ya. Masih ada. Kenapa? Karena aslul islamnya masih ada. Masih ada inti keislaman, maka tidak halal darahnya. Khonibdina kembali kepada kita, Qauluhu wa dan juga sembelihan-sembelihan mereka dihukumi sebagai sembelihan muslimin. Apa hukumnya sembelihan muslimin? Halal. Aidabihatul muslim halal. yakni sembelihan seorang muslim halal hatta walau kana fasiqan walaupun dia orang fasik sembelihannya halal madama annahu lam yakhruj minal islam selama dia tidak keluar dari islam fadhabihatuhu halal maka sembelihannya halal wal munafiq aydan demikian pula munafiq idza dhabaha dhabihatan kalau dia menyembelih satu sembelihan nakuluha kita makan sembelihannya Halal. Tetapi dia munafik. Bihukmi annahu muslim karena zahirnya muslim. Karena zahirnya muslim. Maka sembelihannya halal. Malam yatabayyan lana annahu munafik. Sebelum jelas. Sebelum jelas kalau dia benar-benar kafir. Ada seorang berpura-pura Islam. Ternyata kafir bukti kekafirannya jelas atau tidak jelas. Kalau jelas, maka sembelihannya tidak halal. Tetapi kalau tidak jelas, katanya dengar-dengar dia itu cuma pura-pura. Tidak bisa. Al-asl, al-zahir. Lihat dohirnya. Kalau dohirnya muslim dihukumi sebagai muslim. Nahkum ala zahir. Kita menghukumi dohirnya. Karena Allah berfirman, "Illa ma kecuali yang sudah kalian sembelih. Kepada siapa kalimat kalian? Kalian umat Islam. Kalian umat Nabi Muhammad SAW. Kalian yang dohirnya muslimin. Illa ma antum. Kecuali yang telah kalian sembelih wahai muslimin. Hada khitabun lil muslimin. Ini pembicaraan kepada muslimin. Kecuali yang kalian sembelih wahai muslimin. Wa abaha lana dzabaiha ahlul kitab. Bahkan sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani juga halal. Sembelihan Yahudi halal, sembelihan Nasrani halal. Dan itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum." Dan makanan ahli kitab halal buat kalian. Nabi pernah diberi kiriman daging bakar dari Yahudi. Nabi pernah dikirimi masakan dari orang kafir. Diterima oleh Nabi, dimakan oleh Nabi. Bahkan pernah ada Yahudiyah, wanita yang berikan hadiah, Nabi makan sedikit dan kemudian sisanya diberikan pada sahabat, ternyata diracun. Baik. Tetapi apakah setelah itu jadi haram? Oh, sudah ternyata diracun. Udah besok-besok haram, jangan dimakan lagi. Tidak. Ayatnya tidak berubah dan Nabi tidak merubah hukum tadi. Halal. Barakallahu fikum. Artinya waspada silahkan. Waspada silahkan. Tetapi makanan mereka, sembelihan mereka halal. Itu hukum dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syariat mereka hukum syariat mereka menyembelihnya dengan cara yang sama dengan Islam. Menyembelihnya di lehernya dan kemudian dengan membaca bismillah. Dengan nama Allah atau dengan nama Tuhan Allah yang dimaksud sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita tidak melihat apakah mereka membaca begini dan begitu. Tidak kita diperintah untuk menyelidiki. Tetapi kita diperintah dengan satu hukum. Wa ta'amu alladziina utul kitaaba hillul lakum. Allah katakan sembelihan mereka halal buat kalian. Selesai. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Amma dzabaihul wataniyin. Adapun sembelihan para penyembah berhala Hindu dan Buddha atau Konfusia Konghucu. Wa kuffar wa dahriyin. Orang-orang kafir selain ahlul kitab. Ataupun dahriyin. Dahriyin adalah yang berkata wa ma yuhlikuna illa dahr. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Enggak ada yang membinasakan kami kecuali dahr. Yang menganggap tidak ada Tuhan. Kita terbentuk karena alam dan hancur karena waktu. Ini ateis komunis. Ya. Maka sembelihan mereka haram, tidak halal. Wal murtadin, demikian pula orang-orang murtad sembelihannya tidak halal. Fanahnu la na'kuluha, maka kita tidak memakan sembelihan-sembelihan mereka. Li'annaha hatu kafirin. Karena itu sembelihan orang kafir wahia najisah. Sembelihan orang kafir najisah karena hukumnya seperti bangkai. Seperti natihah. Wama akala sabur, seperti yang dimakan serigala, seperti yang tertanduk, seperti yang tenggelam, seperti seperti binatang yang mati sendiri. Apa itu hukumnya? Maitah. Dan itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Illa antakuna maitatan. Aw daman masfuhan ulahma khinzirin atau ma uhilla li ghairillah maka apa yang disembelih oleh orang-orang kafir tadi penyembah berhala ateis murtad maka itu seperti bangkai najisah rijsun li'annaha tata'assar bidzabih karena terpengaruh dengan penyembelihnya karena penyembelihannya tidak sah. Fatakunu khabisatan, maka jadi khabisah, jadi perkara yang jelek, busuk. Ya nadzabihaha khabisun, karena penyembelihnya juga busuk. Yang menyembelihnya busuk, maka dagingnya juga busuk. Fatata'atsar bihi. Akhirnya terpengaruh busuknya dengan sembelihannya atau dengan penyembelihnya. وكون الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب dan keadaan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan ahlul kitab justru itu dalil bahwa sembelihan orang kafir yang selain ahlul kitab tidak halal. Sehingga Allah katakan khusus ahlul kitab hilun lakum. Ahlul kitab masih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. qawluhu wassalatu alaihim. Wassalatu alaihim. Awasalati alaihim. Dan juga sama hukumnya dalam mensolatkan mereka. Ayyusalla ala kulli, mus, ala kulli muslimin. Disolatkan setiap muslim. Walaupun fasik, walaupun katanya begini, katanya begitu, walaupun dia katanya pura-pura. Sebelum ada keyakinan kalau dia kafir, sebelum ada kejelasan kalau dia kafir, maka tetap dihukumi sebagai muslim. Fa'inahu yusalla alaih. Maka disolatkan. Hatta walau kana fasiqan. Walaupun dia fasik. Wa'asian. Kalaupun dia asi, ahli maksiat munafiqan munafik lam yadhhar nifaquhu tetapi munafik yang tidak jelas kemunafikannya madama annahu lam yakhruj minal islam selama dia tidak keluar dari Islam dan selama tidak ada bukti-bukti yang jelas kalau dia keluar dari Islam maka tetap diperlakukan sama dengan muslimin apa itu disolatkan jenazahnya dimandikan, dikafani, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, diselenggarakan penyelenggaraan jenazah muslim. Wa yud'a lahu dan didoakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma badilhu daran khairan min darih wa zawjan khairan min zawjih ila akhirih. Walaupun matinya bunuh diri Ustaz. Naam, walaupun matinya bunuh diri. Mengapa? Karena bunuh diri bukan syirik, bukan kekafiran, berarti dia tidak keluar dari Islam. Kalau tidak keluar dari Islam, maka masih boleh didoakan. Masih boleh didoakan. Memang hukumnya fardu kifayah. Kalau engkau tidak menyolatkan, ada yang lain menyolatkan, nggak apa-apa. Tapi kan ada keluarga yang nyolatkan. Tidak apa-apa. Walaupun sedikit, walaupun sedikit. Ya, salah sendiri. Karena dia na'udzubillah melakukan hal yang buruk. Matinya mati yang jelek, mati bunuh diri. Maka kaum muslimin sedikit yang menyolatkan. Tidak apa-apa. Tetapi harus disolatkan. Hukumnya fardu halal kifayah. Yang penting ada yang menyolatkan. Jangan sampai terlantar tidak ada yang menyolatkan. Wa yustaghfar lahu dimintakan ampun untuknya. wayarisu qaribahul muslim dan mewariskan kepada kerabat-kerabatnya yang muslim. wayarisuhu yarithuhu qaribuhul muslim dan mewarisi kerabat-kerabatnya yang muslim. Mewarisi dan mewariskan. Ini barakallahu fikum Karena Nabi menyatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang yang kafir tidak mewarisi dari muslim, seorang yang muslim tidak mewarisi dari kafir. Berarti kalau seorang itu sudah berbeda agama, sudah kafir keluar dari Islam, maka terputus hubungan kekerabatannya, bahkan hubungan waris mewarisi terputus. Bapaknya muslim, anaknya kafir. Maka ketika, ketika bapaknya meninggal, anaknya tidak mewarisi sedikit pun. Karena kafir. Demikian pula sebaliknya, kalau anaknya muslim, bapaknya kafir, ketika bapaknya meninggal, maka si muslim ini tidak mewarisi sedikit pun. Karena bapaknya bukan lagi kerabatnya. Ini kalau kafir. Tetapi kalau masih muslim, bohirnya walaupun fasik, walaupun asi, walaupun ahli maksiat, walaupun berbuat dosa, walaupun begini, walaupun begitu selama masih ada keislaman maka tetap saling mewarisi. Ini makna kalimat yarithu qaribahul muslim wa yarithuhu qaribuhul muslim. Dia mewariskan kepada kerabatnya yang muslim dan dia mewarisi dari kerabatnya yang muslim. Qauluhu Kemudian ucapan musannif rahimahullah. Wala nashhad li ahadin bihaqiqatil iman hatta ya'tiya bi jami'i syara'il Islam. Kata beliau rahimahullah dan kami ahlu sunnah wal jamaah tidak mempersaksikan kepada seorang pun dengan hakikat keimanan hingga orang tersebut mendatangkan, mengerjakan seluruh syariat-syariat Islam. Khususnya yang wajib-wajibnya, khususnya yang fardu-fardunya. Aila nuzaki ahadan. Maknanya bahwa kita tidak boleh memberikan tazkiyah. Apa tazkiyah? Rekomendasi, pernyataan pensucian bahwa si mukmin sadiq. Hati-hati. Tidak bisa kita katakan dia mukmin sempurna imannya, mukmin dengan hakikat iman, dengan sebenar-benar keimanan, kecuali kalau sudah mengerjakan seluruh perintah-perintah, menjauhi seluruh larangan-larangan. Sehingga imma mutlakan, mutlakan itu artinya tidak mengatakan sempurna, mengatakan dia punya iman. Cukup. Atau dengan kalimat istisna dia mukminun insyaallah. Tetapi menyatakan mukmin bihaqiqatil iman, bahwa dia beriman dengan hakikat keimanan. Jangan, jangan, jangan. La nuzakki 'ala Allah ahada. La nuzakki 'ala ahada. Jangan mensucikan seseorang pun di hadapan Allah. Kamu tidak tahu, Allah yang tahu. Tapi dia begini, dia begini, dia begini. Itu kan zahirnya. Batinnya kamu tahu? Ya enggak sih. Makanya. Sehingga barakallahu fikum di antara adab para ulama. Kalau memberikan tazkiyah, rekomendasi, selalu diiringi kalimat tadi. Dia orang yang baik, Masya Allah. Dia seorang yang aku tahu sepengetahuanku soleh. Wala nuzaki alallahi ahada. Dan saya tidak mensucikan di hadapan Allah seorang pun. Ini adabnya. Khawatir dohirnya bagus, saleh, masya Allah, di atas sunnah perbuatan-perbuatannya, pakaiannya, perangainya, tapi ternyata batinnya begini dan begitu. Mungkin. Maka jangan kamu pastikan. Kamu katakan sepengetahuan saya dia orang baik. Wallahu a'lam. Ada kalimat wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Sepengetahuan saya, dohirnya dia orang yang baik, saleh, ahlu sunnah. Walanuzaki Allahi ahada. Tapi kami tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah. Tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah. Artinya mungkin ada kekurangan yang saya tidak tahu. Ini barakallahu fikum cara memberikan rekomendasi. Jangan mutlakon, jangan tazkiyatan bidun istisna, hati-hati. Mengapa? Ini jawabannya yang sedang dibahas. La nashhad li ahadin bihaqiqatil iman hatta yatiya bi jami'i syara'i'il Islam. Kita tidak menganggap seseorang pun dengan iman yang sempurna kecuali kalau dia mengerjakan seluruh syariat Islam. Wah ini sulit sekali. Artinya la nuzaki ahadan bi an naqula Jangan kita mensucikan seseorang dengan kalimat fulanun mukminun. Dia beriman dengan keimanan yang sempurna. Jangan. Lianna syahadata lahu annahu mu'min. Karena persaksian kita bahwa dia mukmin itu persaksian qad la yastahiquha. Persaksian yang bisa jadi orang itu tidak pantas menerimanya. Pensucian kamu, orang ini mukmin dengan hakikatul iman. Dia mukmin sempurna imannya bisa jadi itu persaksianmu yang ternyata orang tadi tidak layak. Adapun persaksian Allah, maka itu adalah dengan ilmu Allah yang maha tahu semua rahasia hati. Yang alamul ghuyub. Yang ya'lamu ma fis sudur. Yang ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfit sudur. Yang mengetahui pengkhianatan mata dan yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Maka pantas Allah menyatakan tentang para sahabat dengan kalimat apa? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Masya Allah. Ya. ada selain sahabat yang mendapatkan tazkiyah dari Allah seperti ini. Ini keistimewaan para sahabat. wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka yang beriman, berhijrah, berjihad fisabilillah ini muhajirin. walladzina awaw wa nasaru dan yang memberikan tempat dan menolong orang-orang Ansar. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki, orang mukmin yang sempurna imannya. Allah yang memberikan tazkiyah. Allah yang menyatakan mereka mukmin kamil iman atau mukmin yang hakikat iman, hakkan sebenar-benar keimanan. Baik. Adapun kalau saya, kita menyatakan si fulan mukminun hakon hati-hati. Kamu bukan alamul ghuyub. Kamu tidak mengetahui khainatal a'yun wa matukhfis sudur. Kamu tidak tahu pengkhianatan mata dan kamu tidak tahu apa yang tersembunyi dalam dada. Kelihatannya si baik, soleh. Tapi pengkhianatan matanya kita tidak tahu. Tapi yang tersembunyi dalam dadanya kita tidak tahu. Maka jangan kita mensucikan. Jangan kita memtazkiyah kecuali dengan kalimat sepengetahuan saya atau secara yang tampak bagiku atau dengan kalimat wala nuzaki alallahi ahada saya tidak mensucikan di hadapan Allah seorang pun. Saya tidak berani mensucikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma qala rajulun Nabi SAW. Oleh karena itu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi. Kemudian berkata. A'ti fulanan fa innahu mu'min. Orang itu berkata ya Rasulullah berilah si fulan. Karena dia mukmin. Nabi bersabda. Au muslim atau mungkin muslim maksudmu. Orang itu berkata lagi, "A'ti fulanan fa innahu mu'min." Berilah kepada si fulan, dia orang beriman. Mungkin maksudmu muslim. Berilah pada si fulan karena dia beriman. Nabi meluruskan. Sampai berulang-ulang. Awal muslim, mungkin maksudmu muslim. Artinya jangan bilang mukmin, bilang muslim. Dia muslim. Karena engkau tidak tahu iman yang tersembunyi dalam hatinya. Bagaimana? Ada atau tidak ada, besar atau tipis, kamu tidak tahu. Yuridu bihada annal insan la yuzaki ahada. Tujuan Rasulullah tadi mengajarkan agar seseorang jangan mensucikan orang lain. Jangan mensucikan orang lain. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kalian jangan sucikan diri kalian sendiri. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Tapi si pelan begini, wala nuzaki Allahi ahada. Tapi si pelan begini, iya dohirnya alhamdulillah. Anda juga melihat demikian. Tapi wallahu ta'ala a'lam. Innama yu'tihi ismul am. Maka Nabi mengajarkan untuk menyebutnya dengan nama yang umum, yaitu Islam. Kalau dohir saja, itu Islam. Adapun iman kalau sudah terbukti bahwa hatinya juga mukmin. Fayaqulu huwa muslim, maka cukup dikatakan dengan ucapan huwa muslim, dia muslim. Qad yakunu musliman mutamakkinan minal Islam, bisa jadi muslim yang sudah kokoh dalam agama, bisa jadi muslim yang sudah dipenuhi keimanan. Wa qad yakunu musliman indahu atau indahu fiskun. Bisa juga muslim yang ternyata masih memiliki kefasikan. Yang kamu tidak tahu. Atau tidak tampak di hadapanmu. Atau indahu ma'asi. Atau dia punya kemaksiatan-kemaksiatan. Wa naqsun. Atau punya kekurangan-kekurangan Waqad yakunu munafikan. Bahkan bisa jadi munafik. Ditugaskan oleh orang kafir. Berpura-puralah engkau menjadi muslim. Berpura-puralah menjadi seorang muslim ahlu sunnah. Berpura-puralah engkau sebagai salafi. Duduk di majelis mereka. Dan jadilah orang yang paling santri di antara mereka. Oh rajin solatnya, ibadahnya rajin, pakaiannya Masya Allah. Kata-katanya sopan. Ternyata pura-pura. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Sangat mungkin. Bahkan sering terjadi yang demikian yang dijuluki dengan dasais. Dasais itu yang disusupkan di tengah-tengah muslimin padahal dia kafir. Sehingga barakallahu fikum fala tashhad lahu bil kamal. Jangan persaksikan dengan kesempurnaan. Jangan kau persaksikan dengan kesempurnaan. Kamu katakan saja dengan pujian yang kamu ucapkan sepengetahuanmu, kemudian ucapkan wala nuzaki alallahi ahada. Berarti boleh nggak memuji boleh, asal jangan di hadapannya. Kalau di hadapannya tidak bagus, tidak baik. Engkau begini, engkau hebat, engkau soleh, engkau jangan. Tidak pantas itu. Akan menjadikan orang tadi teruji dengan ujian berat tapi di belakangnya boleh. Si Fulan Masya Allah. Qiyamul begini. Puasa Senin Kemisnya tidak pernah berhenti. Dermawan. Banyak memberi. Bahkan yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan dia lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Tapi jangan lupa. Walanuzaki ya ahada. Dan itu sepengetahuan saya. Wallahu a'lam ya. sepengetahuan saya demikian keadaannya. Jangan menyatakan sempurna, tidak. Kita khawatir ada sesuatu di sana. Maka disinilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah tidak gulu, tidak ekstrim pada seseorang mengkultuskan individu. Kemudian dikatakan fulan yang paling hebat, paling sempurna, paling ini, paling ini. Tidak demikian. Tapi tetap menyatakan wala nuzaki alallahi ahada. Kita tidak mensucikan siapapun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in qassara fi syai'in min dzalik kana naqsal iman hatta yatub. Kalau ternyata orang tadi belum mengerjakan seluruh syariat, berarti dia kurang iman. Sampai dia mau bertaubat. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah annal ma'asi wa in kanat ma'asihi kabair madamat duna syirk fa innaha la tukhrijul muslima minal islam akidah al-sunnah wal jamaah meyakini bahwa maksiat-maksiat walaupun besar kemaksiatannya selama itu bukan syirik maka tidak menjadikan seorang muslim jadi kafir tidak menjadikan seorang muslim keluar dari islamnya ini akidah ahlu sunnah wal jamaah awla tukhrijuhu min dairatil iman. yakni tidak keluar dari daerah keimanan. Tidak keluar dari lingkup keimanan. Walaupun dosanya besar. Wa innama yakunu mu'minan bi imanih fasiqan bi kabiratih. Tetapi orang seperti itu hanya dikatakan mukmin dengan imannya dan fasik karena dosa-dosanya atau taqul atau kau katakan huwa mu'minun naqsul iman. Dia mukmin tapi kurang imannya, tidak sempurna. Kemudian ucapan musannif lagi, wa alam anna imanahu ilallah taala. Ketahuilah bahwa urusan imannya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisap imannya. Kita hanya mengetahui dohir-dohirnya tamal iman au naqsal iman. Apakah sempurna imannya ataupun kurang imannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisabnya yaumul qiyamah. Yani taqbal au naqbal minhu adh-dhahir wa nakilu sariratahu ila Allah. Maknanya, mana ucapan musannif? Mana ucapan penulis Imam Al-Barbahari adalah bahwa kita menerima bahirnya saja dohirnya dia muslim, dohirnya dia sunni, maka kita perlakukan sebagai muslim. Kita perlakukan sebagai sunni salafi. Wa nakilu sariratahu ilallah. Dan kita serahkan kerahasiaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan urusan batinnya, urusan dalam hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia tidak ikhlas, ternyata berpura-pura, ternyata, ternyata, ternyata. Itu urusan Allah. Bahwa akhirnya kita terima Batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu illa ma azhara laka min tadyi'i syara'il Islam. Di akhir ucapan beliau pada poin ini kecuali kata Imam Al-Barbahari, kecuali ma azhara lak kecuali apa yang tampak bagimu. Min tadyi'i syara'il Islam kalau dia melalaikan sekian syariat Islam. Ay, illa takabana qidan min al Islam. Maknanya maksud beliau kata Syekh Shalal Fauzan kecuali kalau orang itu melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan tampak bagimu. Kamu lihat orang ini mengerjakan sesuatu yang membatalkan keimanan. Apa diantaranya? Minha tarku syara'i'il Islam. Di antaranya dia meninggalkan syariat Islam. Tahkum alaihi birriddah. Berarti engkau hukumi orang ini murtad. Karena meninggalkan agama. Meninggalkan syariat. Kama idha taraka salata muta'ammidan. Seperti kalau meninggalkan salat dengan sengaja. Maka disebut oleh Nabi antara mukmin dengan kafir adalah terkus salah, meninggalkan salat. Mantara salah dan fakat kafar. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kafir. Au idza takallama bikalamin kufrin atau mengucapkan kalimat kufur. Apa contohnya kalimat kufur? Kasabbillah au sabbir rasul seperti mencerca Allah Subhanahu wa taala atau mencerca Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau sabba atau sabbi dinil Islam atau mencerca agama Islam. Apa agama yang jelek, busuk begini dan begitu, kafir dia, keluar dari Islam. Apalagi mencerca Allah, keluar dari Islam. Mencerca Rasulullah, keluar dari Islam. Mengatakan bahwa nabi sebagai nabi kriminal, nabi penjahat, maka dia kafir keluar dari Islam. Fa anta tahkumu alaihi birriddah maka engkau hukumi orang itu dengan kemurtadan. Dia murtad. Bima zahara minhu. Mengapa kau hukumi murtad? Katanya menghukumi dohirnya saja. Dohirnya dia muslim. Iya. Karena tampak secara zahir dia mengucapkan cercaan kepada Allah. Karena tampak secara zahir dia mencerca Rasulullah. Kalau tampak secara zahir dia mengejek agama Islam. Faman abhara naqidan min nawaqid al Islam ma'a zawal al-udhri wa zawal al mawani' <coughs> maka tahkum alaihi birriddah. Kalau seseorang kamu lihat melakukan pembatal-pembatal keislaman, dengan tidak ada uzur yang bisa diterima secara syar'i. Tidak ada penghalang yang diterima secara syar'i. Maka dia dihukumi murtad keluar dari Islam. Lihat kehati-hatian para ulama. Tidak berkata siapa yang mengerjakan pembatal Islam maka dia kafir, murtad. Tidak sampai di situ. Tapi ada kalimat kalau sudah tidak ada udur-udur. Kalau tidak ada mawane, penghalang-penghalang. Tidak sembarangan menghukum seseorang sebagai murtad. Dia meninggalkan sholat. Berarti kafir. Sebentar. Apakah ada udur? Mungkin dia dalam keadaan sudah tidak waras. Atau dia pikun. Maka tidak kafir atau dia jahil mengira sholat itu tidak wajib atau tidak harus ya sekali-kali meninggalkan sholat tidak apa-apalah bodoh sekali memang bagaimana itu juga uzur atau penghalang-penghalang lainnya seperti ikrah keterpaksaan dipaksa diancam berani kamu sholat saya bunuh maka dia nggak berani sholat mukrah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap beriman barakallahu fikum sehingga untuk menghukumi seseorang itu kafir harus ada sebab-sebabnya dan harus hilang penghalang-penghalangnya sebabnya adalah mengerjakan atau mengucapkan penyebab-penyebab kemurtadan yang dijuluki dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Dan harus hilang penghalangnya. Tidak ada kebodohan, tidak ada keterpaksaan, tidak ada udur-udur lainnya. Eh. Maka dikatakan kafir. Tapi kalau ada, maka tidak dikatakan kafir. Dicontohkan di sini, apa itu mawani'? Hal huwa muta'awil bisa jadi dia muta'awil maka tidak kafir walaupun sesat Muta'awil itu mentakwilkan maksud saya maksud saya maksud saya maksud saya tadi itu nabi kriminal itu bukan nabinya nabi penjahat bukan maksud saya nabi ini mengerjakan sesuatu yang kalau ditiru orang lain jadi jahat padahal nabinya tidak jahat tetapi dohir yang ditilat oleh orang lain akan begini akan takwil takwil yang kita tidak terima tetapi berarti dia masih memiliki ya, sesuatu yang namanya iman. Walaupun entah sekecil apa yang ada pada dia. Contoh ketika ada seseorang politikus yang berkata, kalau syarat Islam diterapkan di Indonesia, yang akan terjadi bukan persatuan tapi persatean." Ini ucapan murtad atau ucapan kufur. Mencerca syariat. Berarti syariat ini akan membuat hancur manusia. Ini mengejek. Persatuan itu artinya dibantai, saling membantai, saling membunuh. Kalau Islam syariat Islam terapkan, hancur akan saling membantai, saling membunuh. Ini kan kufur. Tetapi subhanallah, ketika ada kesempatan bertemu dengan orang tersebut, mubtadi umbar, tidak ragu lagi. Kalau dia orang yang sesat, ya, aklani. Ya, kita tanya, Pak, kenapa Bapak dulu mengatakan seperti ini, seperti ini? Kok dikatakan syarat Islam membuat persatuan? Itu kan mencerca Islam. Astagfirullah. Tidak mungkin saya mencerca Islam. Saya Muslim. Tidak mungkin saya mencerca Islam. Saya kafir. Saya murtad kalau saya mencerca Islam. Tapi maksud saya, belum waktunya sekarang. Kalau syarat Islam dikerja, diterapkan sekarang, akan terjadi begini, begini, begini, begini. Apa namanya ini? Takwilat ini namanya ta'wilan. Berarti ucapan dia muta'awilan. Berarti bukan mencerca Islam dia. Tetapi maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya maksud-maksud bainak wa baina rabbak. Maksud-maksud antara engkau dengan Allah yang tahu. Tetapi kalimat itu tetap salah. Kalimatnya tetap salah. Tetapi itu menunjukkan kalau dia masih muslim. Menunjukkan kalau dia masih muslim. Bahkan dia berkata, kalau saya mencerca Islam kafir saya, kata dia. Subhanallah ini penting. Bahwa beliau berkata, mawane penghalang itu diantaranya bisa jadi muta'awwilan. Au muqallidan. Saya cuma ikut-ikutan. Ya dimaklumi. Orang bodoh ikut-ikutan orang lain. Hal huwa jahil. Atau mungkin dia bodoh tidak mengerti hukumnya. Jadi bahan tertawaan. Banyak pelawak-pelawak yang membuat senda gurau dengan ayat Al-Quran, dengan hadis. Itu hukumnya kufur. Tetapi kebanyakan mereka jahil, ya, bodoh. Fala yuhkam alaihi biriddah. Kalau ternyata ada mawane-mawane, ada penghalang-penghalang tersebut, maka dia tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi murtad. hadhil mawane. Bersama penghalang-penghalang tersebut. Dihukumi apa? Hukumi dengan apa yang dikatakan oleh para ulama seperti sahibu hawa menyimpang ahlul bid'ah mubtadi dan sebagainya karena rata-rata mubtadi ucapannya kufur tetapi mutaawilan itu rata-rata ahlul bid'ah ucapannya ucapan kufur kemudian ditakwil dengan sekian macam takwilan-takwilan menolak sifat Allah kufur tapi maksud saya bukan menolak sifatnya tapi maknanya tidak begitu maknanya begini takwil Barakallahu fikum.